wa min qawaidi syariati taisiru fi kulli amrin nabahu ta'siru ya, pada hakikatnya seluruh apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan itu adalah mudah ya, dimampui oleh hamba ini ya yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul asr Allah Subhanahu wa taala menghendaki kemudahan bagi kalian dan Allah tidak menghendaki kesulitan nah namun terkadang ada kelemahan di antara hamba maka apabila nah kelemahan itu menimpa seorang hamba maka di situ Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan memberikan kemudahan Allah Subhanahu wa taala perintahkan fattaqullaha mastata'tum ya bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian nah baik dan berkaitan dengan ayat tadi pula ya fattaqullaha mastata'tum nah adalah kaidah berikutnya yang disebutkan oleh mu'alif rahimallahu taala di dalam perkataannya walaysa wajibun iqtidari wala muharramun ma'durari walaysa wajibun iqtidari dan tidaklah menjadi wajib tanpa adanya kemampuan ya. kalau orang tidak mampu maka tidak wajib atasnya walaysa wajibun iqtidari dan tidak ada kewajiban tanpa disertai dengan kemampuan ya, kalau tidak mampu berarti sudah tidak wajib atasnya wala muharramun ma'tirari dan tidaklah menjadi haram dalam keadaan terpaksa ya, dan tidaklah menjadi haram ma'tirari ya, bersama dengan keadaan mendesak ya, kalau mendesak yang tadinya haram menjadi tidak haram baginya ya, apabila dalam keadaan mendesak nah baik qala rahimallahu taala wa hatani qaidatani azimatani zakarahuma al islam wa ghairuhu wattafaqal ulama'u alaihima. Dan ini adalah dua kaidah yang agung. Dua kaidah yang agung yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala dan selain beliau demikian pula para ulama mereka bersepakat atas dua kaidah ini. Nah, ya, bersepakat atas dua kaidah ini. Ya, kaidah yang pertama yakni yang terkandung di dalam bait yang pertama adalah kaidah yang para ulama biasa menyebutkan dengan innal wajibat tasqutu ma'adamil qudrah. Ya, innal wajibat tasqutu ma'adamil qudrah. Bahwasanya kewajiban-kewajiban itu gugur ya, bersamaan dengan tidak adanya al-qudrah. Al-qudrah maknanya adalah al-istita'ah, kemampuan. Ya, kalau tidak mampu maka gugur ya, kewajibannya. Nah, <clears throat> Dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Fattaqullaha mastata'tum." Dan bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Sesuai dengan kemampuan kalian. Demikian pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Apabila aku perintahkan kepada kalian dengan suatu maka tunaikan sesuai kemampuan kalian. Ya, sesuai dengan kemampuan kalian. Ya, sebagaimana solat Allah wajibkan dengan berdiri, tapi kalau tidak mampu, ya sudah tidak tidak ada kewajiban baginya berdiri karena tidak mampu, maka kewajibannya adalah sesuai dengan kemampuan. Mampunya duduk, wajib duduk. Bukan lantas langsung berbaring, tidak. Tapi wajib duduk dulu. Kecuali tidak mampu duduk baru dia solat dalam keadaan berbaring. 6. Dan yang perlu kita ketahui bahwasanya wal wajibat ala nawaini. bahwasanya kewajiban-kewajiban itu ada dua macam ya kewajiban itu ada dua macam minha malahu badal ya, di antara kewajiban itu atau minhuma malahu badal di antara keduanya yang pertama adalah kewajiban-kewajiban yang memiliki pengganti malahu badal ya, yang memiliki pengganti seperti wudu wudu ada penggantinya demikian pula mandi janabah ada penggantinya yakni tayamum jadi kalau seorang itu tidak mampu wudhu, mungkin karena sakit. Kalau kena air jadi tambah demam, tambah menggigil. Ya, atau kalau mandi besar, mandi janabah dengan air juga, tambah sakitnya. Maka bukan gugur begitu saja, tetapi ada penggantinya. Memang dia tidak wajib wudhu, tidak wajib mandi besar karena tidak mampu, tetapi wajib dia tayamum karena masih masih mampu. Nah, nah dan yang kedua adalah malaysalahu badal yakni amalan atau kewajiban yang tidak ada penggantinya seperti kewajiban haji ya. kewajiban haji kewajiban zakat ya. seorang yang tidak mampu berhaji maka tidak ada gantinya ya sudah dia tidak mampu tidak ada kewajiban baginya ya. bukan berarti kalau oh dia tidak mampu berangkat haji ke tanah suci sudah berangkat haji di belakang gunung ya. naik haji di belakang kampung tidak enam Demikian pula zakat. Saya cuma punya setengah kilo. Berarti kamu tidak mampu. Tidak ada kewajiban bagimu untuk membayar zakat. Nah, jadi tidak ada gantinya. Nah, ini. Jadi kita laksanakan kewajiban itu sesuai dengan kemampuan kita dan kewajiban-kewajiban itu ada di antaranya yang memiliki pengganti. Yakni kalau kita tidak mampu ini wajib kita melaksanakan penggantinya dan ada kewajiban-kewajiban itu yang tidak ada penggantinya yakni kalau sudah tidak mampu ya sudah gugur ya sama sekali dan tidak perlu diganti dengan dengan amalan yang lainnya. Nah, <clears throat> ini. Kemudian kaidah yang kedua yang terkandung di dalam ya, bait yang kedua yakni adalah apa yang biasa disebut oleh para ulama la muharramun ma'tirar ya. Tidak ada keharaman bersamaan dengan situasi yang mendesak ya, tidak ada keharaman bersamaan dengan kondisi yang mendesak ya. atau yang lebih masyur adalah ad dururah ya, ad dururat tubihul mahzurat ya, bahwasanya keadaan yang darurat ini menyebabkan diperbolehkannya perkara-perkara yang tadinya haram ad dururat tubihul mahzurat nah perkara yang darurat ini membolehkan perkara-perkara yang tadinya haram ya. Nah dan sekali lagi apa itu darurat? Ya, agar jangan sampai kita salah di dalam menentukan oh ini darurat padahal bukan darurat ya padahal bukan bukan darurat wad daruratu ma yalhaqul abda dararun bitarkihi wa la yaqumu ghairuhu maqamahu wa la yaqumu ghairuhu maqamahu dan darurah itu adalah apa yang akan menyebabkan seorang hamba itu termadaratkan dengan sebab meninggalkannya dan tidak ada dan tidak ada pengganti yang lainnya dan tidak ada pengganti yang lainnya. Nah, sehingga tidak boleh, oh saya lapar ini di dekat saya ada daging babi sudah saya makan. Padahal dia berjalan 20 meter masih ada nasi yang halal misalnya. Nah, masih ada pengganti yang halal. Nah, ini belum darurat yang seperti ini. Demikian pula, oh saya dalam keadaan darurat saya mau pinjam pinjam bank dalam rangka untuk ini beli motor. Ya, karena yang satu sudah punya motor, yang satu belum. Nah, ini belum darurat yang seperti ini. Ya. Sehingga tidak boleh bermudah-mudah dalam menetapkan usaha dalam keadaan darurat, ya, padahal ternyata tidak demikian. Ya. Karena darurat, yakni kalau sampai ditinggalkan, ini menyebabkan kemadaratan ya, seperti kebinasaan. Ya. Kalau tidak dilakukan, tidak diambil, maka bisa mati atau bisa rusak agamanya. Nah, nah sehingga dia lakukan karena tidak ada pilihan yang lain. Seperti seorang nam diancam mau dibunuh, ya, kecuali sujud kepada pohon. Ya, terpaksa dalam keadaan darurat, kalau dia tidak lakukan, maka dia akan dibunuh. Ya. Nah, daripada sesarnya sujud kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah haram, ya, bahkan penyebab ridha. Ya, tapi dalam keadaan darurat, ya, dalam keadaan terpaksa, nam itu menjadi tidak tidak haram atasnya. Ya, dalam keadaan apa dengan syarat hatinya yakni tetap tenang di atas keimanan, ya, tidak ridho dengan apa yang diperbuat tersebut. Nah, ini. Dan dalilnya, ya, dalil atas kaidah ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat yang ke-119. Wa qad fassala lakum ma harrama 'alaikum illa matturirtum ilaihi. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memperinci apa-apa yang diharamkan atas kalian. Ya. Jadi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala telah jelas. Yakni apa yang Allah haramkan di dalam Al-Qur'an, apa yang diharamkan di dalam hadis Rasulullah SAW. Maka selain itu pada asalnya adalah mubah, pada asalnya adalah boleh, halal. Ya, sampai datang nas atau dalil yang mengharamkannya. Ya. Jadi kalau ada binatang yang tidak disebutkan ciri-cirinya ya, di dalam Al-Quran ataupun hadis Rasulullah termasuk binatang yang diharamkan, maka pada dasarnya apa? halal. Pada dasarnya halal tanaman demikian pula. Nah, <clears throat> ini ya, pada dasarnya segala sesuatu itu adalah halal sampai datang nas yang mengharamkannya, baik ayat maupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. <clears throat> Nah, akan tetapi kaidah ini memiliki syarat ya. Bahwasanya perkara yang darurat ini menyebabkan dibolehkannya ya, untuk dilakukan ini memiliki syarat. Nah, di antara syarat-syarat tersebut adalah yang pertama antakunat daruratu tandafa'u bi fi'lil mahdzur. Fa in lam tantafi fa <clears throat> in lam <clears throat> tantafi lam yajiz fi'lul mahdzur. Yakni <clears throat> syarat yang pertama bahwasanya perkara yang darurat itu benar-benar akan hilang dengan perbuatan mahzur tadi, dengan perbuatan yang pada asalnya dilarang. Nam, Seperti misalnya orang kelaparan kalau nggak makan bisa mati. Di sebelahnya ada daging babi, dia makan daging babi bisa kenyang. Ya, untuk sementara bisa menyelamatkan dia dari dari kematian karena kalau nggak makan mati, sudah terpaksa makan. Ya. Maka diperbolehkan yang demikian itu. Tapi kalau misalnya perkara yang dilarang itu nah, tidak menyebabkan hilangnya perkara yang duri tadi, maka ini tidak diperkenankan. Ya, seperti misalnya dia kelaparan, kalau nggak lapar mati, terus mau bikin apa? Mau joget loh, joget. Ya, joget tidak ada hubungannya dengan kenyang. Memangnya kamu joget kenyang, maka tidak diperkenankan. Dia melakukan perkara yang haram, ternyata dia tidak menghilangkan darurat tadi. Contoh berikutnya, orang yang dalam keadaan haus, Kemudian dia tidak mendapati kecuali khamar. Tidak mendapati kecuali khamar. Padahal khamar apabila diminum, enam, bukan menghilangkan haus tetapi menambah kehausan. Allah alam ini enam mungkin yang pengalaman mungkin menyadari atau mungkin ini jenis tertentu. Allah alam. Tapi kalau ada khamar yang seperti itu, semakin diminum semakin haus maka tidak diperbolehkan. Lu kenapa minum khamar? Saya haus, ya. Nah, padahal dengan minum khamar itu bukan menghilangkan kehausan, nah, tapi menambah haus maka tidak diperbolehkan. Ya. Sebaliknya, kalau di situ ada air yang ternyata mengandung najasah, mengandung najis, tapi kalau seandainya diminum akan hilang hausnya, maka diperbolehkan yang meminum yang ada najasahnya itu. Sehingga tidak heran kita mendengar kisah para ulama ketika menuntut ilmu di perjalanan mereka kehabisan bekal, kehabisan minum, minum air kencingnya. Terpaksa. Nah, terpaksa. Nah, kenapa? Karena dengan itu masih meringankan hausnya, ya, meringankan hausnya. Tetapi kalau melakukan makdur yang tidak menghilangkan perkara darurat itu, melakukan yang haram tetapi tidak menyebabkan hilangnya perkara darurat itu maka tidak diperbolehkan. Ini syarat yang yang pertama, ya. Dipastikan bahwasanya perbuatan yang haram tersebut benar-benar menghilangkan darurat yang menimpanya. Nah, kemudian yang kedua, Allah yujad tariqun akhar tandafi'u bihi ad-darurah yakni tidak didapatkan alternatif lain ya untuk menghilangkan darurat tersebut ya. contohnya misalnya ada seorang wanita yang sakit darurat kalau nggak diobati tambah sakit bisa mati ya kemudian ada dokter laki-laki tapi juga ada dokter perempuan Nah, tidak boleh memakai dokter laki-laki ini selama masih ada dokter perempuan yang bisa mengobatinya. Kecuali sudah tidak ada dokter yang lainnya. Ya. Kecuali tidak ada dokter yang lainnya, maka dokter ini boleh mengobati perempuan. Kenapa? Kenapa? Karena sudah darurat. Ya. Kenapa? Karena sudah darurat. Walaupun sakitnya itu pada auratnya, ya. pada aurat yang paling vital, maka enam darurat memperbolehkan hal itu. Ya. Nah, jadi kalau tidak ada dokter perempuan maka dokter laki-laki ini boleh dia mengobati yang perempuan. Tapi kalau selama masih ada alternatif, maka tidak diperbolehkan. Ya, selama ada alternatif, ada dokter yang perempuan, maka tidak boleh dokter laki-laki ini mengobati dokter perempuan. Kemudian yang ketiga adalah an al mahduru akalu minat darurah. Nam, Yang ketiga adalah hendaklah perkara yang haram itu, yang mahdur, ya, mahdur artinya yang dilarang, yang diharamkan. Nam, ini lebih ringan. Ya, lebih ringan atau lebih sedikit, lebih kecil daripada perkara yang darurat itu tadi. Ya. Sehingga tidak boleh enam membunuh orang lain dalam rangka menyelamatkan dirinya. Ya, sebagaimana dicontohkan pada pertemuan yang sebelumnya, enam seorang yang diancam, ya, bunuh dia atau saya bunuh kamu. Ya, maka tidak diperbolehkan. Ih saya darurat saya mau dibunuh, ya sudah saya bunuh teman saya. Maka ini tidak tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan. Enam. Demikian pula ya, dalam rangka menyelamatkan satu orang Nah, kemudian dikorbankan sekian banyak orang. Nah, ini darurat. Nah, yang dihadapi lebih kecil daripada nah penggantinya. Nah, yang haram lebih besar daripada yang yang darurat, maka ini tidak tidak diperbolehkan. Nah, taib. Di dalam kalimat ini ya, walaysa wajibun bil iktidari wala muharramun ma'attirari ada dua kaidah. Yang pertama, tidak ada kewajiban tanpa disertai dengan kemampuan dan yang kedua, tidak ada yang haram apabila dalam keadaan darurat. Nah, ya. dan nanti ada nah penjelasan tambahan pada bait-bait berikutnya ya, berkaitan dengan ini, hal ini. Nah. Kemudian selanjutnya qala rahimallahu taala fa innallaha farada ala ibadihi faraida wa harrama alaihim muharramat. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas hamba-hambanya berbagai macam kewajiban dan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas mereka perkara-perkara yang haram. Fa idza ajazu amma amarahum bihi wa dha'afat qudaruhum anhu lam yujib alaihim fi lam lam yaqdiru alaihi. Maka apabila mereka tidak mampu terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka dan melemah kemampuan mereka darinya yang dari melakukan hal itu, maka Allah tidak wajibkan atas mereka untuk melakukan perbuatan yang mereka tidak mampu Nah, bal asqatahu anhum. Bahkan Allah menggugurkannya dari mereka. Allah gugurkan kewajiban kewajiban itu dari mereka. Ma hadza idza kanat lahum a'malun qabla wujudi hadzal mani fa innahu yujri ajraha alaihim. Nah, dan bersamaan dengan ini kalaulah mereka sebelum <clears throat> adanya halangan ini, sebelum dia memiliki kelemahan ini, dia terbiasa dengan amalan-amalan itu, maka dia tetap mendapatkan ganjaran. Allah tetap mengalirkan ganjaran baginya sebagaimana dia lakukan dalam keadaan sempurna. Ya. Seorang melakukan ibadah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan berdiri. Qadarullah sakit kecelakaan sehingga mampunya cuma duduk, maka dia tetap mendapatkan ganjaran sebagaimana salatnya orang yang berdiri. Ya. Orang sudah enam rajin ya, tiap hari istiqomah sholat witir ya, tiga rakaat misalnya atau lebih dari itu qadarullah sakit tidak mampu melakukan maka Allah hitung Ya. Allah hitung sebagaimana amalan sebelumnya. Dia rutin tidak pernah melewatkan qadarullah ketiduran, maka Allah tetap berikan ganjaran. Naam, Allah berikan ganjaran. Naam, sebagaimana dia melakukan ya, dalam keadaan istiqomah. ya, sebagaimana dia melakukan. Dan ini adalah keutamaan pula dari al-istiqamah. Kalau seorang sakit ya, atau dia lupa, maka Allah Subhanahu wa taala nah, tetap memberikan ganjaran karena istiqomah yang dia lakukan. Nah, selanjutnya tafaddulan minhu ta'ala ini sebagai karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun dia tidak mampu melakukan secara sempurna, tetapi Allah memberikan ganjaran secara sempurna. Kenapa? Karena Allah lah yang menghalangi. Ya. Karena Allah lah yang menghalangi dari <clears throat> kesempurnaan tersebut. Kemudian, wa kadzalika harrama alaihim asya' himayatan lahum wa siyanatan lah wa siyanatan. Dan demikian pula Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas mereka beberapa perkara sebagai penjagaan dan perlindungan bagi mereka. Jadi Allah melarang kita dari berbagai perkara itu bukan untuk mempersulit kita, tetapi dalam rangka menjaga, menjaga dan melindungi kita demi kemaslahatan kita. Allah haramkan khamar yakni dalam rangka menjaga akal kita. Allah mengharamkan zina dalam rangka menjaga kehormatan dan keturunan kita. Ya. Allah mensyariatkan jihad yakni untuk menjaga agama kita ya, menjaga ketenteraman kaum muslimin dan seterusnya nah wa ja'ala lahum fil mubahi fushatan anil muharram dan Allah Subhanahu wa taala <clears throat> menjadikan bagi mereka perkara-perkara yang mubah sebagai bentuk kelonggaran bagi mereka ya jadi Allah memberikan mubah itu tidak terbatas kenapa kita melakukan yang haram yang cuma terbatas Padahal Allah telah menciptakan bagi kita perkara yang mubah yang banyak. Ya. Kecuali dalam keadaan darurat. Ya. Baru boleh seorang itu terjatuh atau melakukan perkara yang haram. Ya. Wa ma'ahada idha turral insanu ilal muharram jazalahu fi'lu. Bersamaan dengan ini, bersamaan dengan Allah memberikan kelapangan yang tidak terbatas. Apabila seorang hamba terpaksa untuk mengambil yang haram tersebut, maka diperbolehkan untuk melakukannya ya diperbolehkan untuk melakukannya faddaruratu tubihul mahdurat maka perkara-perkara yang darurat ini memperbolehkan perkara-perkara yang pada asalnya haram ka aklil ya, seperti memakan bangke, wa bil ma'il najasi dan minum air yang ada najisnya indat darurah ketika dalam keadaan darurat Wajawazil jawazil haji wa ghairihi inda darurat. Demikian pula diperbolehkannya perkara-perkara yang mahdzur ya, perkara-perkara yang pada asalnya dilarang di dalam haji. nam dalam kondisi darurat maka diperbolehkannya. Demikian pula yang lainnya, mahdzurat haji dan selainnya. Dalam keadaan darurat maka diperbolehkan. Walakin yajib alla yakhudha minal mahdzuri illa biqadri darurah. Ya, akan tetapi tidak boleh dia mengambil perkara yang mahdur kecuali sebatas darurat itu tadi. Ya, seperti misalnya <clears throat> maitah, bangkai, dia dalam keadaan darurat memang. Kalau tidak makan dia mati. Maka boleh baginya makan bangkai tersebut, tetapi sebatas kebutuhannya. Ya, tidak boleh oh mumpung ini saya simpan nanti saya makan bulan depan. Ya, tidak boleh, cukup hari itu. Ya, hari itu atau dia dia simpan sampai dia mendapatkan makanan yang halal. Ya. Tidak boleh kemudian melebihi walaupun dia darurat dalam keadaan sehari besok sudah menemukan makan yang halal, masih dia simpan. Ya, ini untuk sate besok, baik sate babi. Padahal sudah dapat makanan yang halal. Ya. Sehingga sekali lagi perkara yang mahdur hanya diperbolehkan sebatas, ya, sebatas daruratnya. Sebagaimana dokter laki-laki tidak ada dokter perempuan, maka ketika ada seorang perempuan yang sakit, sakit perutnya, maka dibuka perutnya saja nggak perlu dibuka semuanya. Ya, kenapa? Karena yang darurat cuma sakit perutnya di sini. Ya. Nah, demikian pula yang sakit telinganya, nggak perlu kemudian dibuka semuanya. Ya. Tidak perlu dibuka semuanya. Maka darurat itu sesuai dengan kadar. Ya. Yang diperbolehkan dari perkara yang muharamat atau mahdur itu sebatas dengan daruratnya saja, tidak boleh berlebihan.